Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Kita insyaallah melanjutkan pembahasan Risalah Al-Usul Al-Thalathah Kita telah masuk pada pembahasan al-aslul thalith marifatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang ketiga yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampaikan bahwa mengenal nabi dengan risalahnya adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi manusia. Dan telah kita sampaikan pula di antara pengenalan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala di sini beliau mengenalkan tentang nama dan nasabnya. Kemudian tentang umur beliau. Dan kemudian kapan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi diangkat sebagai nabi dan rasul setelah umur 40 tahun. Diangkat sebagai nabi dengan Iqra. Ini ayat dalam surat Al-Alaq. Dan diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Mudathir. Ya al mudathir kum fangdir. Kemudian beliau melaksanakan dakwah tauhid dan kita masuk pada kalimat ini akhadha ala hadha asra sinin yad'u ila tauhid beliau selama 10 tahun senantiasa mengajak kepada tauhid Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat syekh ini ingin mengajak para kita untuk melihat di antara sepak terjang perjalanan dakwah beliau 10 tahun dan total di Mekah 13 tahun maka beliau senantiasa mendakwahkan manusia mendakwai manusia kepada tauhid Tauhid artinya mengajak manusia agar totalitas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yaitu seruan pada kalimat la ilaha illallah. Yang beliau awali setelah Allah memerintahkan beliau agar terang-terangan berdakwah maka beliau pun mengumpulkan manusia di Bukit Safa. Beliau panggil berbagai macam kobilah-kobilah yang ada. Hingga semuanya mereka berkumpul. Bahkan seandainya tidak ada yang bisa datang, mereka mengutus orang untuk mendatangi majelis yang dipanggil oleh Nabi tersebut. Disitulah Nabi kemudian menyampaikan ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia ucapkan kalian kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini membuat berangnya Abu Lahab. Kalimat ini mengandung makna Atariku alihatina li syairi majnun. Ajalal ahliyata ilahan wahida. Apakah dengan kami memiliki kalimat la ilaha illallah berarti kami harus meninggalkan seluruh sesembahan yang kami sembah? Apakah dengan ucapan ini berarti kami harus mendirikan ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Sesembahan yang banyak menjadi satu sembahan? Inna hadala sayu'un ujab. Ini perkara yang buat mereka sangat mengherankan sekali. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dakwah tauhid yang kemudian dari hari berat dari hari ke hari berkembang maka intimidasi semakin kuat pula intimidasi yang ditujukan kepada Rasulullah SAW dan karena ada paman beliau yang melindungi yaitu Abu Talib mereka pun senantiasa mendatangi Abu Talib membujuk rayu agar kiranya keponakannya berhenti untuk berdakwah, berhenti mencaci maki sesembahan-sesembahan mereka. Yang sampai satu saat Abu Talib merasa desakan-desakan Quraisy dirasa berat. Hingga kemudian Abu Talib sampaikan pada keponakannya, tapi alangkah Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana seteguh karang, sikap seteguh karang yang tidak akan bergeming sedikit pun yang kemudian menjadikan Abu Talib kembali membantu dan membacking Nabi dalam dakwahnya. Bahkan Nabi katakan, wahai paman, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Dalam rangka supaya aku meninggalkan dakwah tauhid, saya tidak akan aku tinggalkan hingga Allah menangkan dakwah ini atau aku hancur karena dakwah ini. Para pemirsa, intimidasi datang pula kepada para sahabat yang mengimani dakwah Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, Habab ibn Ar'ad, bagaimana mereka mendapatkan siksaan-siksaan tuan-tuan Quraisy. Ada yang dicambuk, ada yang didekatkan dengan besi yang panas hingga kulitnya melepuh, ada yang dibunuh, dan berbagai macam perlakuan kasar mereka. Dakwah Tauhid terus berjalan seruan untuk senantiasa meninggalkan berhala dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus didakwahkan Nabi. Dan dakwah ini ada dakwah yang pertama kali untuk diserukan kepada manusia karena ini merupakan asas yang akan dibangun di atasnya semua bangunan Islam. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Dan dakwah tauhid, dakwah yang sasarannya hati manusia, itu hati bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari akar pengagungan kepada Allah ini maka mereka akan menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tauhid adalah ciri pula dakwah yang menjadi pengikut setiap nabi dan rasul. Karena dakwah ini adalah dakwahnya semua nabi dan rasul bukan hanya dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dakwahnya semua nabi dan rasul. Maka setiap pengikut nabi pun mereka akan menjadikan dakwah tauhid sebagai awal dakwah yang mereka sampaikan. Karena para pengikut nabi ada orang yang mereka meniti jejak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang rahmati Allah, ada pun sebagian tuduhan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang memecah belah umat. Maka tuduhan ini persis tuduhan orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan justru dakwah tauhid adalah dakwah pemersatu namanya kalimat tauhid menjadi tauhidul kalimah dakwah tauhid akan menyatukan kalimat manusia hingga mereka bersatu di atas hanya tunduk dan patuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bagaimana kita mendakwahkan tauhid? Mendakwahkan tauhid tidak boleh hanya sekedar global. Mendakwahkan tauhid dengan cara tafsil, dengan cara rinci. Maka perhatikan di antara contoh dakwah tauhid dengan cara rinci adalah dakwanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Bagaimana beliau ketika mengajarkan dalam kitab beliau kitab tauhid, beliau mengajarkan tauhid awalnya global tapi masuk dalam kemudian rincian-rincian tauhid. Karena orang tidak akan faham tentang tauhid kecuali dengan dakwah yang rinci. Apalagi di zaman yang sekarang kita hidup di zaman ini yang penuh dengan syubhat, yang penuh dengan berbagai macam pengkaburan bahwa orang bicara tauhid maka memiliki makna dan terjemahan yang macam-macam. Ada tauhid ala qadariyah, ada tauhid, ini alam Mu'tazilah, ala Sufiyah, sehingga mereka memiliki terjemahan tauhid yang berbeda-beda. Maka tauhid hendaknya diterangkan dengan gamblang dan dengan rinci apa yang dimaksud dengan tauhid itu sendiri. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Rasulullah Sallam telah menjadikan dakwah ini dakwah di awal-awal dakwah full tentang tauhid dan bahkan dakwah ini dakwah sepanjang zaman, sepanjang masa hingga Rasulullah SAW ketika akhir-akhir hidupnya pun beliau tidak pernah melupakan ini ajakan untuk mentauhidkan Allah bahkan saat ketika Daulah Madinah telah berdiri telah memiliki keteguhan dan kekokohan maka Nabi di akhir hayatnya pun mewasiatkan wasiat-wasiat tauhid. Seperti diantaranya adalah yaitu Allah ala yahud wa nasara. Laknat Allah menimpa Yahud wa Nasara. La'anallahu al-Yahuda wa Nasara ittakhadhu kubur anbiyaihim masajida karena orang Yahudi telah menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Rasulullah saw Alaihi Wasallam tidak pernah tenang hatinya setiap mendengar ada di suatu tempat Allah masih disekutukan. Kasus atau riwayat yang berkaitan dengan Dhul Khulasah. Berhala yang masih ada di Yaman. Yang masih disembah oleh manusia. Maka ketika Nabi masih mendengar ada sesembahan, ada berhala yang masih disembah selain Allah. Maka Nabi panggil Jarir bin Abdullah. Dan beliau sampaikan, Ala turihuni. Tidakkah engkau eh, tidakkah kau ingin mengistirahatkan saya? Nabi seakan dibuat gelisah. Setiap mendengar masih ada tempat di mana Allah disekutukan dengan yang lainnya. Lalu Nabi pun kirim pasukan 150 pasukan berkuda untuk menghancurkan Dhul Khalasah. Dan selesai penghancuran Dhul Khalasah, Ketika Nabi lapori telah dihancurkan dulu Khalasah, betapa leganya Nabi dan Nabi mendoakan bahkan sampai lima kali doa keberkahan kepada pasukan ini. Ini menunjukkan bagaimana Nabi memiliki semangat perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid dan Nabi SAW bagaimana menjadikan wasiat-wasiat dakwah kepada utusannya yang pertama kali dakwah tauhid ketika Nabi mengutus Muad bin Jabal ke Yaman Nabi pesankan ini inna katati qauman min ahli kitab falyakun awalu matada'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah anda wa mu'ad akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab maka hendaknya pertama kali yang harus anda dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah dalam riwayat yang lainnya ila ayyuhidullah hingga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala inilah dakwah nabi hingga nabi menanggung derita yang berkepanjangan, derita yang sangat uh, beraneka macam dalam rangka mendakwahkan tauhid. Kasus Nabi ke Taif bagaimana dilempari hingga berdarah-darah tapi Nabi memiliki kesabaran yang ekstra dalam rangka bagaimana Allah disembah di muka bumi oleh seluruh manusia. Dakwah tauhid, dakwah yang utama dan pertama dan tidak boleh dikalahkan dengan dakwah yang lainnya Barang siapa mengawali dakwah bukan dengan tauhid, maka dia telah menyelisihi jalannya seluruh para nabi Allah alaihi salatu wasalam karena mereka semuanya mengawali dan menjadikan dakwah utamanya adalah dakwah tauhid. Nabi 10 tahun mendakwahkan tauhid. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.